rokok ini mereka dengan segala talbisa kerancuan-kerancuan yang mereka miliki mereka hendak menyimpangkan tujuan yang diemban oleh para rasul ini. ini eh, mereka menuntut dari kaum muslimin agar kaum muslimin punya toleransi dari sekian banyak kemungkaran-kemungkuran dari sekian banyak perkara-perkara syubhat-syubhat kerancuan-kerancuan agama yang ada pada sebagian orang. Mereka menuntut barakallahu fikum dari segenap ahlu sunnah wal jamaah untuk mereka tidak mengkritisi, untuk mereka memejamkan mata, tidak lagi angkat bicara akan kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah kaum muslimin. Dan di antara satu syubhat dari syubhat-syubhat yang ada adalah ketika mereka mengatakan sibukkan diri kalian dengan tauhid dan jangan sibukkan diri kalian dengan fitnah. Di antara syubhat yang lain, mereka mengatakan, sibukkan diri kalian dengan dakwah tauhid. Jangan sibukkan diri kalian dengan fitnah. Dan fitnah yang diinginkan di sini adalah pengingkaran terhadap kemungkaran. Karena hal tersebut tidak akan ditanya di alam kubur. Na'udzubillahi minal khudlan Wa na'udzubillahi minal fitan. Sungguhnya barakallahu fikum Kalimat ini diinginkan oleh mereka agar segenap ahlu sunnah wal jamaah tidak lagi beramar ma'ruf nahi mungkar agar ahlu sunnah wal jamaah tidak lagi angkat bicara menerangkan kebatilan-kebatilan yang ada yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mengingkari kemungkaran itu adalah bentuk kecintaan seorang muslim kepada saudaranya. Mengingkari kemungkaran itu adalah konsekuensi dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan hal itu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi faman lam yastati' fa biqal fa bilisani faman lam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan segenap kebatilan yang ada pada zaman beliau baik yang besar maupun kemungkaran yang kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan merasa khawatir akan perkara kemungkaran ketika kemungkaran tersebut bias di tengah-tengah para sahabatnya. Beliau mengingkari syirik besar. Di sisi lain barakallahu fikum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat khawatir akan syirik kecil. Beliau mengatakan akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar Perkara yang paling aku takutkan dari perkara-perkara yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Beliau pun tidak hanya mengingkari syirik besar. Untuk syirik kecil pun ketika itu adalah perkara yang bias. Perkara yang tersembunyi yang tidak semua orang bisa mengetahuinya tetapi bisa menyerang bahkan sampai ke orang-orang saleh sekalipun ternyata itu diingkari oleh Rasulullah bahkan dikatakan sebagai perkara yang amat-amat beliau khawatirkan menimpa para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari seorang sahabatnya yang makan dengan tangan kiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari cucunya yang masih digendongannya ketika cucunya tersebut mengambil atau hendak memakan kurma yang dikhawatirkan itu barang sodakoh yang mana sodakoh itu haram bagi Nabi Muhammad dan bagi anak keturunannya semua diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini bentuk kasih sayang beliau sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad sungguh benar-benar telah datang kepada kalian rasul dari diri-diri kalian, dari bangsa-bangsa kalian yang mana sifat dia kata Allah azizun alaihi ma'anittum dia akan merasakan berat dari perkara-perkara yang memberatkan kalian harisun alaikum dia adalah orang yang amat bersemangat memberikan hidayah kepada kalian bil mukminina raufur rahim dan dia adalah orang yang amat penyayang kepada orang-orang yang beriman ini sifat dari sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa besarnya kecintaan beliau kepada orang-orang yang beriman. Dikatakan oleh Syekh Ubay, Hafizahullah Ta'ala, mafhum yang dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah Raufur Rahim, amat pengasih, penyayang kepada orang-orang yang beriman maka dipahami dari ini, beliau adalah orang-orang yang keras kepada orang-orang yang kufur, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami tadi nukilkan bahwasanya di akhir-akhir ini telah ada beberapa kalimat-kalimat, pendapat-pendapat yang pada hakikatnya itu adalah perkara yang syubhat, rancu, Nah, masuk ke tengah-tengah ahlu sunnah, masuk ke tengah-tengah kaum muslimin, ialah ketika mereka mengatakan sibukkan diri kalian dengan tauhid dan jangan sibukkan diri kalian dari fitnah karena dia tidak akan ditanya di alam kubur. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui hakikat kebenaran dari ucapan ini. Perlu bagi kita untuk melihat apakah nasihat ini adalah kalimat yang hak ataukah dia itu batil yang dihiasi dengan kalimat-kalimat yang indah. Maka perlu bagi kita untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Perlu bagi kita untuk mengambil Naam mengambil mengetahui hal ini berdasarkan ayat-ayat Allah atau hadis dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengambil faidah dari kedatangan guru kita al ustaz Abu Muawiyah Ashkari hafizahullah taala yang beliau melakukan safar yang cukup jauh dari Balikpapan. Nah, datang ke kota kita ini karena cinta Nah, karena menginginkan kebaikan, karena menginginkan al-haq itu muncul. Semoga Allah Subhanahu wa taala membarokahi usaha, perjalanan dan perjuangan beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kemudian menghasilkan amal, ilmu yang kemudian menghasilkan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini mukaddimah dari kami. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam.